Mitra bisnis, proses pembebasan tanah merupakan syarat utama untuk kelancaran investasi. Namun lagi-lagi terjadi birokrasi rumit, seperti keluhan pengusaha minyak dan gas bumi yang menilai undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menghambat aktivitas bisnis migas di Indonesia. Selama ini pembebasan tanah hanya melibatkan kontraktor migas dan pemilik tanah, sehingga urusan pembebasan lahan hanya 2 3 bulan. Dengan peraturan ini, Pembebasan tanah harus melibatkan Pemda dan Badan Pertanahan Nasional, sehingga prosesnya membutuhkan waktu lebih lama, hingga satu tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perminyakan Kurtubi. Pak Kurtubi, apa komentar Anda soal ini? Ya, kita ketahui ya bahwa investasi migas ini sebenarnya ada undang-undang yang baru ini pun sudah sangat rendah, anjlok ya, investasi eksplorasi yang saya maksud yang membutuhkan pembebasan lahan untuk tempat melakukan pengeboran ya. Nah, apalagi nanti kalau ada tambahan peraturan mengharuskan pembebasan lahan ini melalui proses ataupun mekanisme yang tambah berbelit-belit. Ini saya khawatir justru malah tambah kontraproduktif peraturan yang mengarah kepada semakin birokratiknya pembebasan lahan ini kurang menguntungkan dari sisi investasi sektor eksplorasinya di hulu ini. Kalau menurut pendapat saya, itu mungkin kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka ya. Nah ini mestinya harus diimbangi di sisi migasnya, di mana otoritas pengelola migas nasional itu juga diberikan kekuatan undang-undang. Sekarang ini pengelolanya nama BP Migas, sekarang SKK Migas, mereka ini tidak memegang kuasa pertambangan. Sehingga kalau ada hambatan pembebasan lahan di daerah, SKK Migas sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya kekuatan hukum. Sehingga yang disuruh maju kontraktor migasnya. Itu keliru nih sistem ini. Sudah kontraktor migas yang disuruh maju, nanti berhadapan dengan BTN, dengan Pemda, ini tambah menyulitkan investasi ya ah, mestinya yang benar itu pengelola migas nasional diberikan kekuatan hukum diberikan otoritas, diberikan kuasa pertambangan kepada yang bersangkutan sehingga mereka ini bisa punya kekuatan katakan begitu berdialog dengan BPN, dengan Pemda dan seterusnya. Kalau sekarang nggak ada, sektor migas amat sangat lemah di daerah itu. Karena memang undang-undangnya seperti itu di undang-undang migas. yang disuruh maju kontraktor-kontraktor apa hak hukumnya? Dengan gampang dipatahkan oleh BPN nantinya maupun Pemda kalau menyangkut uh, pembebasan lahan. Karena nggak punya dasar hukum kekuatan. Nah, sebenarnya industri migas ini perlu juga mengkoreksi dirinya sendiri, tidak hanya melihat peraturan pertanahan yang berbelit-belit ini. Terhambatnya investasi eksplorasi juga disebabkan karena tata kelola migas kita yang masih nggak bagus ya. Nah, melihat tata kelola migas yang seperti itu, poin-poin apa saja yang harus dibenahi, Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Poinnya adalah di Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang dari dulu saya bilang ini harus dicabut. Contoh konkret di pasal 31 Undang-Undang ini, investor diwajibkan membayar berbagai macam pungutan dan pajak meskipun mereka belum menemukan minyak, meskipun mereka masih pada tahap mencari minyak, eksplorasi ya. Ini menghambat investasi sejak dulu ini ya. Kewajiban seperti ini aneh di negara lain itu nggak ada sebab di migas itu risiko tinggi ya. Hmm. Nah ini belum ketemu minyak sudah diwajibkan ber, membayar pajak berbagai macam pungutan begitu. Itu satu. Kedua, yang saya juga kemukakan di berbagai tempat, tata kelola migas sendiri itu lebih berbelit-belit lagi daripada sistem perdagangan lahan jadi Undang-Undang Migas menciptakan sistem tata kelola migas, prosedur investasi migas, tata kelola migas yang amat sangat berbelit-belit, terutama karena dibentuknya lembaga baru yang tadinya lembaga ini tidak ada. Jadi itu yang menyebabkan <laughs> investasi migas itu anjlok bukan semata-mata karena pembebasan lahan. Nanti pembebasan lahan tambah susah, ya tentu eh, investasi migas akan tambah terpuruk. Saya katakan tadi, undang-undang tentang pengadaan tanah ini nggak ada sekalipun. Investasi eksplorasi di migrasi sudah anjlok duluan, gitu loh. Itu sebabnya mengapa dalam 12 tahun terakhir ini nyaris tidak ada ditemukan lapangan baru, ya karena investasinya anjlok. Terkait harga pembebasan lahan sendiri, Pak, undang-undang melarang pembelian tanah di atas harga wajar. Tapi di sisi lain, sebenarnya harga tinggi sekalipun mampu dibayar oleh perusahaan migas. Bagaimana menurut Bapak? Itu yang kurang tepat. Nah, pembebasan lahan maksudnya harga yang nggak perlu gila-gilaan ya. Sebab ini akan memicu spekulasi di daerah. Ya, meskipun memang biaya pembebasan lahan itu nantinya akan dibayar kembali oleh negara lewat cost recovery namanya. Kalau kontraktor minyak itu sudah ngebor, bebaskan, membebaskan lahan lalu mengebor, ketemu minyak, memproduksikan minyak, biaya pembebasan lahan itu dikembalikan negara lewat produksi minyak itu, dipotong sendiri namanya cost recovery. Betul juga, jika seandainya harga pembebasan lahannya setinggi apapun, oh itu dibayar negara masalahnya. Tapi ini kan merusak tata kelola pertanahan daerah sehingga menimbulkan spekulasi dan sebagainya. Demikian pakar perminyakan Kurtubi, saya Wendy Lim.